يزال عنه قائما والسجود مع الطمأنينة ولا يجب وضع اليدين والاعتدال عنه قائدا والجلوس للتشهد الأخير والتشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام الأول فأما نية الخروج فلا تجب وما عدا هذا فليس بواجب بل هي سنن وهيئات فيها وفي الفرائض أما السنن فمن, فمن الأفعال أربعة رفع اليدين في التكبيرة الإحرام وعند الهوية إلى الركوع وعند الارتفاع إلى القيام والجلسة للتشهد الأول فأما ما ذكرناه من كيفية نشر الأصابع وحد رفعها فهي هيئات تابعة لهذه السنة والتورك والافتراش هيئات متابعة للجلسة والإتراك وترك الالتفات هيئات للقيام والتحصيل صورته والجلسة الاستراحة لم نعدها من أصول السنة في الأفعال لأنها كالتحسين لهيئة الارتفاع من السجود إلى القيام لأنها ليست مقصودة في نفسها ولذلك لم تفرد بذكر بسم الله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 kita jelaskan dari mulai niat kemudian takbiratul ihram berdiri bagi yang mampu baca surat al-fatihah sampai salam itu rukun rukun ini kalau ditinggal hukum sholatnya tidak sah kalau ditinggal satu rukunnya sholatnya tidak sah ya yang kedua berbicara sholat itu tentang sunnah sunnah sholat sunnah sholat yang kalau ditinggal sholatnya tidak sempurna tidak sempurna tapi kalau dikerjakan sholatnya sempurna 100% tapi kalau ditinggal maka sholatnya tidak sempurna bisa jadi sholatnya cuma 50% nah sunnah ini dinamakan dengan sunnah ab'ad dinamakan sunnah ab'ad dimana kalau kita meninggalkan sunnah ab'ad nanti ada dijelaskan sini maka kita disunnahkan sujud sahwi nah, yang ketiga hayat sholat yang ketiga adalah sunnah juga namun sunnah ini kalau kita tidak mengerjakan maka hukum sholat kita kurang sempurna bukan tidak sempurna tapi kurang sempurna ya nah, sehingga Sunnah yang ketiga ini dinamakan sunnah hayah namanya. Sunnah hayah. Dimana kalau kita meninggalkan sunnah yang ketiga ini, kita tidak disunnahkan kembali ya, tidak disunnahkan sujud sahwi. Ini meninggalkan sunnah hayah. Jadi ada tiga. Af'alus sholah itu ada tiga. Ada arkan, ada sunnah abad, ada sunnah hayah. Insya Allah akan kita terangkan di situ membedakan antara yang fardu dengan yang sunnah tamyizul faraid was sunan ya. sebagaimana keterangan yang sudah kami jelaskan kemarin itu mengandung atau mencakup hal-hal yang berkaitan dengan fardu fardunya salat maksudnya dan sunnah sunnahnya salat serta adab-adabnya salat dan bentuk-bentuknya salat mimma yang bagi li muridi tadigil akhirah hal itu harus diperhatikan harus dicamkan kepada siapa saja yang menginginkan keselamatan menuju jalan akhirat an yura ya jami'aha hendaknya harus mencamkan memperhatikan dengan seksama keseluruhan apa yang akan saya terangkan di bawah ini kata Ibu Fal fardu min jumlatiha ithna asyara khaslatan. Dikatakan bahwa fardu itu menurut globalnya ya secara secara global garis besarnya fardu itu ada 12 macam. ini Imam Ghazali menerangkan ada 12 macam. itna asyara itnata asyarata khaslatan. Ada 12 bentuk. Ada 12 perkara. Niat pertama. Ya, subuh, subuh ya usolli fardhu subhi begitu zuhur ya usalli fardhu zuhri ini belum niat loh ya kawan belum niat ini niat itu nanti bersamaan dengan takbiratul ihram itu namanya niat Allah hati yang ya Allahu Akbar itu kerekam jadi awalnya itu apa itu Ustadz awalnya awalnya itu mengingatkan kita muzakir namanya Kemarin kan sudah kita sebutkan, muzakir. Mengingatkan kita dari yang kosong, tadi kita kan kosong tadi. Tidak ada benak kita untuk sholat subuh atau untuk sholat duhur atau sholat asar kosong. Tadinya urusan uang gitu. Duit, uang, dunia, barang dan sebagainya. Menuju ke sholat itu diingatkan lagi hatinya. Usalli fardhu subhi rakaataini makmuman atau imaman nilai. Allahu akbar diingatkan kembali. Sama kalimat sebelum takbiratul ihram tadi jadi fungsinya mengingatkan. Wa takbir, yang kedua takbir, takbiratul ihram. Allahu akbar. Tidak boleh diganti akbar itu dengan kabir tidak boleh. Allah kabir tidak boleh. Allah azim tidak boleh. Allah rahman tidak boleh. Harus Allahu akbar. Harus itu. Ya mau diganti akzam mananya sama akbar akzam sama agung lebih maha agung ini maha besar sama tapi tidak boleh diganti harus Allah sama akbar ya kemudian diam berdiri bagi yang mampu ini yang tidak mampu duduk kalau sholat fardu kalau sholat sunnah hatta yang mampu boleh duduk tapi pahalanya separuh jenengan mampu bisa berdiri tapi ngerjakan sholat sunnahnya duduk boleh tidak usah Boleh, tidak apa-apa. Tapi pahalanya separuh sama orang daripada orang orang yang sholat berdiri. Karena dia mampu berdiri. Ya. Al-Fatihah. Kemudian yang ketiga, yang keempat setelah niat takbiratul ihram, qiyam Fatihah yang keempat. Baca surat Al-Fatihah. Dari bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Kemudian inhina fir Kemudian membungkukkan ya, membungkukkan badan ketika kita ruku' ila antana hatta huruf bataihi ma'atumakninah sekiranya kedua telapak tangan kita ini memegang atau bertepatan dengan lutut kita gitu ya berpegang atau bertepatan dengan lutut kita saat kita ruku jadi megangnya itu sunnah ikhwan tangan kita megang lutut saat kita ruku itu hukumnya megang itu apa? sunnah masalah kita tidak megang pun ya tidak batal sholatnya cuman kurang sempurna itu hayat maksudnya nanti kurang sempurna ya tapi harus tumak ninah maaf tumak ninah wajib dengan tumak ninah tumak ninah itu bihaitsu uh, itma'annat a'dha'ul ajad hina fu'ilat arkanuhum ketika kita mengerjakan rukun-rukunnya sholat itu sekiranya badan kita itu tenang sejenak bigadir subhanallah itu namanya ruku apa tumak nina itu namanya tumak nina wal i'tidal anhu iman kemudian i'tidal sami Allahu liman hamidah bangun dari ruku dalam keadaan tegak lurus tidak boleh bungkuk tidak boleh terlalu ya biasa saja ya kemudian wasujud ma'at tumak nina kemudian sujud meletakkan dahi tangan dan lutut serta kaki, eh, apa namanya eh, perut jari kaki waktu kita sujud itu pun juga dengan tumak nina wala yajib wad'ul yadaini maknanya yajib ini yajib wad'ul ini wajib meletakkan kedua tangan kita ya maknanya itu yajib wad'ul ini meletakkan tangan kita wal i'tidal anhu idan kemudian bangun dari sujud duduk namanya duduk rabbighfirli kalau orang fikih itu mengatakan duduk di antara dua sujud namanya. Duduk di antara dua sujud sambil membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu bangun dari sujud baca seperti itu. Kemudian waljulus julus lit tasyahudil akhir. Kemudian duduk tasyahud akhir namanya duduk tawarruk. Duduknya namanya duduk tawarruk. Kalau duduk e, Rabbighfirli namanya duduk iftirash kalau duduk tasyahud akhir namanya duduk tawarruk namanya. Duduk tawarruk, tasyahud akhir. Kalau duduk tasyahud awal namanya duduk iftirash. Duduk selain tasyahud akhir namanya duduk iftirash semua. Ya, hanya duduk tasyahud akhir saja yang namanya duduk tawarruk. Sunnahnya begitu. Wa tasyahudul akhir sendiri. Tasyahud akhir itu juga termasuk rukun. Jadi kalau kita duduk tidak baca tasyahud batal salatnya. Batal salatnya jadi mulai at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tasyahudnya. Wassalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat ala Nabi di dalam tasyahud. Wajib hukumnya. Rukun sendiri itu. Wassalamul awal dan salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullah itu wajib hukum. Salam kedua sunnah hukum. Masalah kita tidak salam kedua sah sholatnya, cuman kurang sempurna, kurang sempurna sholatnya. Salam pertama itu yang wajib. Fa'amma niatul khuruj falat tajib. Adapun kita mau niat keluar dari sholat pada salam kita yang kedua, hukumnya tidak wajib. Bahkan bisa bahaya itu. Ya, bisa membahayakan sholat kita sebelum kita salam kedua kita sudah mau keluar dari daripada sholat bisa bahaya bisa bahaya bahkan sebelum salam pertama kita mau keluar sholat sebelum salam pertama niat mau keluar sholat keluar sholat kemudian batal sholat dan wajib mengulang lagi maka tidak ada itu ya niatul khuruj itu tidak wa tidak wajib niat keluar dari sholat itu tidak wajib wama ada hada adapun selain itu semua yang disebutkan tadi di atas tadi 12 perkara tadi itu hukumnya adalah sunnah selain itu selain tadi 12 ini ini hukumnya wajib semua tadi 12 ini rukun namanya selain 12 tadi yang di atas disebutkan tadi hukumnya adalah sunnah tidak wajib ya wahayat dan termasuk bentuk sholat fiha wa fil faraid adapun sunnah sunnahnya sekarang nah, tadi sudah bicara rukun ya niat saya ulang ya niat pertama tusalli fardhu zuhri dia harus ada tiga ikhwani kalau niat fardhu itu ada tiga ada usalli ada fardhu ada nama sholatnya harus ada tiga kalau tidak ada tiga tidak sah harus ada tiga ada usalli qasdul fi'li namanya usalli saya akan sholat fardhu harus ada niat fardhu hatta anak kecil wajib fardhu walaupun belum wajib dia sholat tapi kalau dia ingin sholat di belakang bapaknya belajar sholat fardu zuhur misalnya, atau fardu asar atau fardu subuh, wajib dia mengucapkan fardu. Usalli fardu apa nama sholatnya? Asar asar, maghrib maghrib, isya isya, subuh subuh, zuhur zuhur, usalli fardu zuhur, usalli fardu asar, usalli fardu maghrib, wajib itu. Niat. Yang kedua takbiratul ihram. Allah bersamaan dengan niat dalam hati. Allahu akbar berniat lagi dalam hati usolli fardhu zuhur misalnya gitu kemudian baca surat al-fatihah ya baca surat al-fatihah dari bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin sampai waladhdallin itu ini yang fardu-fardu tok saya sebutkan ya kemudian ruku Allahu akbar meskipun tidak membaca zikir tapi yang penting dia sudah ngerjakan namanya bentuk ruku sudah melakukan fardu sholat ya tidak diri meskipun tidak membaca sami Allahu liman hamidah yang penting dia sudah berdiri dari ruku dia sudah mengerjakan rukunnya sholat namanya kemudian sujud nah, meletakkan dahi kedua telapak tangan kita kedua lutut kita dan kedua perut eh, eh, jari-jari kaki kita di tempat sujud itu hukumnya wajib meskipun kita tidak mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdih yang penting kita dia sudah sujud dia sudah mengerjakan fardunya salat kemudian duduk Allahu akbar meskipun dia tidak membaca rabbil firli yang penting dia sudah duduk waktu dia setelah saya uh, sujud dia duduk duduk iftirash namanya duduk di antara dua sujud dia sudah mengerjakan yang salat sujud lagi yang kedua begitu juga yang terakhir kemudian duduk tasyahud ya duduk tasyahud duduknya wajib duduknya itu wajib baca tasyahudnya wajib asyhadu alla ilaha sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah wajib kemudian baca salawat ala nabi wajib Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wajib kemudian salam assalamu alaikum warahmatullah wajib tapi menolehnya sunnah assalamu alaikum warahmatullah salam kedua hukumnya sunnah itu bab-bab yang berkenaan dengan fardu sholat nah, selesai sudah ya kita berkenaan dengan sunnah sekarang baik takbir antara dari rukun ke rukun namanya takbir intiqalat hukumnya sunnah ya dari masalah antum berdiri mau ke ruku Allahu Akbar hukum Allahu Akbar namanya takbir intiqalat namanya takbir mindahkan dari satu rukun ke rukun yang lain namanya takbir intiqalat hukumnya takbir intiqalat sunnah tidak wajib. Yang wajib takbiratul ihram saja. Allah awal sholat itu, Allah Akbar itu wajib Kalau ditinggalkan tidak sah sholatnya Makanya makmum tidak boleh barengi sama imam takbir takbiratul ihramnya. Tidak boleh. Biarkan imam sampai selesai Allahu Akbar. Selesai? Baru Allahu Akbar. Tidak boleh imam baru Allah, makmum yang di belakang Allah, tidak sah. Tidak sah sholatnya. Ya, jadi imam sampai selesai akbar dari akbar roh al akbar baru makmum takbir. Ya, sunnah sunnahnya sekarang. Sunnah sunnahnya di dalam perbuatan ada empat. Ya, sunnah sunnahnya di dalam perbuatan ada empat. Sunnah sunnahnya sholat dalam perbuatan dalam afal perbuatan ada empat. Arbaatun. Yang pertama raf'ul yadaini fi takbiratil ihram. Yang pertama, mengangkat kedua tangan waktu takbiratul ihram. Hukumnya sunnah itu. Allah ngangkatnya ini sunnah. Tidak wajib. Yang wajib itu lafat Allahu Akbarnya itu. Itu wajib. Tapi ngangkat tangan ya sunnah. Ya. Jadi matalan Ustaz kalau saya begini, Allahu Akbar. Boleh. Sah. Lah ngangkat tangannya sunnah kalau dikerjakan dapat pahala. Ditinggalkan kurang sempurna sholatnya. Kurang sempurna sholatnya, ya. Kemudian takbir indal huwi ila ruku' ketika dia akan ruku ngangkat tangan lagi Allahu Akbar ngangkat tangan saat ruku ngangkat tangan Allahu Akbar Masalah saya tidak ngangkat tangan waktu akan rukuk, tidak apa-apa, tapi kurang sempurna sholatnya. Masalah kalau dinilai itu sholatnya dapat 60 dia, atau 70. Tapi kalau dia sama ngangkat 100 dapat nilainya. Istilahnya begitu. Indal huyi ila ruku. Ketika dia akan ruku, ngangkat tangan lagi. Ya. Wa indal irtifa'i ilal giyam. Ketika dia tak, uh, ketika dia iktidal. Sami Allahu liman hamidah angkat tangan lagi ya, itu hukumnya sunnah jadi kalau masalah saya etidal tidak angkat tangan bagaimana sami Allahu liman hamidah boleh tidak batal sholatnya cuman kurang sempurna sholatnya kemudian wal jalsah litasyahudil awal dan duduk dari tasyahud awal ketika akan berdiri ke rakaat ketiga duduk tasyahud awal asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma shalli ala sayyidina muhammad wa ala sayyidina muhammad Allahu Akbar angkat tangan saat berdiri ke rakaat ketiga dia ngangkat tangan hukumnya apa ngangkat tangan? sunnah kalau masalah saya tidak ngangkat tangan hukumnya tidak apa-apa, tidak batal cuman kurang sempurna sholatnya kurang sempurna ya Fa'amma matakarnahu min kayfiyati nashril asabi wa hadiraf iha fahiya hayatun tabi'atun li sunnah. Adapun apa yang sudah kami sebutkan kata Imam Ghazali, tentang caranya merenggangkan atau membuka jari-jarinya misalkan Allah begini tidak apa-apa boleh mau ditutup boleh dibuka boleh yang penting jangan gegem saja Allah jangan begini ya dibuka boleh mau dirapatkan begini boleh antara merapatkan sama merenggangkan begini boleh mau dirunggangkan betul tidak apa-apa itu hukumnya hayah sunnah hayah bentuk sholat ya bukan bukan hal yang prinsipil tidak prinsip sekali tidak mau direnggangkan boleh mau dirapatkan boleh antara merenggang sama merapat itu lebih bagus Allahu Akbar gini merenggangkan itu hukumnya adalah hayah yang hanya mengikuti sunnah saja tawarruk tawarruk ini artinya adalah duduk waktu dia tasyahud akhir duduk tasyahud akhir ya seperti antum kalau duduk tasyahud akhir kan begitu ya duduk pada pinggir eh, pahanya yang kiri duduk begitu ya sambil memasukkan kaki kirinya ke dalam kemudian mengangkat kaki kanannya dan jari-jarinya dibiarkan untuk menghadap ke kiblat itu namanya duduk tawaruk ya duduk tawaruk juga begitu hukumnya duduk tawaruk ini masa duduk tawaran orang saya Ustadz tidak bisa duduk tawaruk saya bisanya duduk iftirash kalau saya tasyahud akhir bagaimana Ustadz tak apa-apa tidak apa-apa anda apalagi darurat tidak apa-apa yang tidak darurat pun sholatnya sah masalah saya tidak apa-apa tidak kena sakit kaki tidak kena sakit apa saya duduk tasyahud akhirnya duduknya iftirash boleh tidak? boleh tidak membatalkan sholat cuman kurang sempurna sholatnya kurang sempurna tapi bagi yang punya darurat tidak ada masalah darurat dia sakit ya ada barurah di situ iftirash hayatun tabiatun lil jalsah duduk tawarruk Duduk iftirash, duduk iftirash itu duduk Rabiul Fili. Itu adalah bentuk sunnah, sunnah yang mengikuti sunnah, yang mengikuti sunnah. Ya, yang mengikuti sunnah-sunnahnya sholat. Wal itrak, menundukkan kepala. Watarkul iltifat, meninggalkan menoleh ke kanan, menoleh ke kiri. Artinya tidak menoleh kanan, tidak menoleh kiri. Itu adalah merupakan sunnahnya seseorang ketika dia berdiri. Jadi orang kalau sudah berdiri, duduk ke bawah, jangan menoleh kanan jangan menoleh kiri itu sunnahnya begitu orang berdiri sholat ya watahsinu suratihi dan kemudian memperbaiki bentuknya perbaiki bentuknya jangan bentuknya melangkrik jangan jangan bentuknya sendakepnya begini jangan jangan bentuknya sendakepnya begini juga jangan sendakepnya sudah diatur sama Rasul sudah diajarkan oleh Rasulullah sendakepnya begini atau begini atau begini atau begini atau begini boleh pokoknya sedekap begini itu sudah diatur oleh Rasulullah wajil satul istirahah jalan satul istirahah lam na'uddaha min usuli sunnah fil af'al jalan satul istirahah apa ikhwani jalan satu istirahah itu artinya adalah duduk istirahat dari rakaat satu menuju ke rakaat kedua atau dari rakaat tiga menuju ke rakaat keempat itu akan ada duduk sebentar namanya duduk istirahat duduk istirahat itu duduk Allahu Akbar duduknya bagaimana Ustaz duduknya iftirash tidak tawarruk duduknya iftirash sejenak aja bigadr subhanallah seperti orang baca subhanallah dan berdiri dia ya itu namanya duduk istirahat duduk istirahat ini juga oleh Imam Ghazali kata ulama tidak dikategorikan atau tidak dimasukkan di dalam sunnah-sunnah yang bisa merubah tatanan sholat enggak maknanya kalau orang itu tidak melakukan duduk istirahat apakah sholatnya tidak sempurna oh tidak sholatnya bukan tidak sempurna tapi kurang sempurna maknanya kalau dia tidak mengerjakan duduk istirahat apakah dia nanti sujud sahwi oh tidak tidak perlu sujud sahwi ya nah, nanti ada bagian-bagian ikhwan kemudian liana katahsin lihayatil irtifa minas sujudi ilal diam liana laisat maksudatan fi nafsiha walidzalika lam tufrat bibikrin. oleh karena tidak disendirikan di dalam penyebutan sunnah-sunnahnya sholat karena bentuknya duduk istirahat tadi itu hanya memperbaiki keadaan saja memperbaiki orang dari sujud lama kan capek capek loh. orang sujud itu capek maka ketika dia mau berdiri itu duduk sebentar nah, begitu baru berdiri hanya memperbaiki keadaan saja ya berbeda nanti masalah di sini nanti ada ada perbedaan nanti akhwani bisa membedakan nanti wa amma sunan minal adkar disebutkan wa amma sunan minal adkar belum terbaca ini Bismillahirrahmanirrahim radhiyallahu anhu وأما السنن من الأذكار فدعاء الاستفتاح ثم التعود ثم قوله آمين فإنه سنة مؤكدة ثم قراءة السورة ثم تكبيرات الانتقالات ثم الذكر في الركوع والسجود والاعتدال عنهما ثم التشهد الأول ثم التشهد الأول والصلاة فيه على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الدعاء في آخر التشهد الأخير ثم التسليمة الثانية وإن جمعناها في اسم السنة فلها درجات متفاوتة إذ تجبر أربعة منها بسجود السهو Nah, sebutkan di sini lihat ini ya. Ini sunnah-sunnahnya. Jadi nanti anak nanti saya simpulkan nah, apa yang harus sunnah yang ditinggalkan maka dia disunahkan sujud sahwi dan sunnah yang ditinggalkan tapi dia tidak disunahkan sujud sahwi nanti saya simpulkan nanti insyaallah ya ini saya terjemahkan dulu sebabnya sunnah-sunnah dari sholat itu diantaranya adalah zikir kapan zikir itu? zikir waktu rukuk subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi zikir itu sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi duduk rabbighfirli rabbighfirli warhamni itu namanya zikir ya zikir doa oleh istiftah diantaranya satu pertama doa iftitah Allahu Akbar Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara samawati wal arda sampai akhir doa itu namanya doa iftitah itu zikir satu ya dua ta'awud selesai doa iftitah wa ana minal muslimin a'udzubillahi minasyaitonirrajim ta'awud itu termasuk sunnah ya kemudian wagauluhu amin selesai mak bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin sampai waladhdallin amin sunnah amin itu sunnah lebih naam at-ta'awud qabla al-fatihah ini ta'awud sebelum baca kita baca surat al-fatihah baca a'udzubillahi minasyaitonirrajimnya di rokaat pertama sangat disunahkan tapi pelan di rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat disunahkan, tapi tidak seperti disunahkan di rakaat pertama. Di rakaat pertama sangat disunahkan. Muakkadah betul, ya. Tapi di rakaat kedua, tiga sama empat sunnah. Dikerjakan lebih bagus. Ya, sebelum bismillahirrahmanirrahim. Hatta di salatil hatta di solat sendirian. Hatta jenengan masalah tidak makmuman, tidak jamaah, solat sendirian dalam keadaan sholatnya berjajar sholatnya maghrib isya atau subuh jahar ta'awudnya tetap dengan pelan ya tidak dijaharkan tidak dikeraskan yang dikeraskan itu Bismillahirrahmanirrahim sama al-fatihahnya sampai bolin dan aminnya pun dibaca keras kalau kita berjamaah ya amin itu termasuk sunnah muakkadah ini semua sunnah muakkadah ya kemudian membaca surat Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udhu birabbin nas malikin nas ilahin nas ila akhir surat. surat bacanya itu sunnah hukum sunnah ini ya kemudian takbir intiqalat sunnah tadi dari berdiri ke ruku dari ruku iktidal iktidal sujud sujud duduk rabbi fili itu kan ada takbirnya toh nah itu namanya takbir intiqalat ya takbir perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain itu sunnah hukumnya kemudian zikir di dalam ruku subhana rabbiyal azimi wa bihamdi kalau ruku sujud zikir waktu kita sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi waktu kita sujud i'tidal sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu mil as wa mil al-ardi wa mil amasyita min syai'in ba'du waktu eh, waktu kita i'tidal itu semuanya adalah sunnah ya kemudian tasyahudul awal tasyahud awal sunnah hukumnya Masalah ada orang tidak tasyahud awal. Apa sholatnya batal? Oh tidak, tidak batal. Tidak batal. Tapi sholatnya tidak sempurna. Ini nanti ada sini, ya. Dan bersalawat ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam tasyahud awal. Tasyahud awal kan ada Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad baru berdiri ke rakaat ketiga. Nah, salawat ala Nabi dalam tasyahud awal hukumnya sunnah. Ya, Suma doa fi akhir tasyahudil akhir. Kemudian doa setelah kita selesai tasyahud akhir. Selesai tasyahud akhir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Selesai salawat Ibrahimnya kita e, baca, kemudian kita doa di dalam tasyahud akhir. Doa apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa min fitnatil mamat wa min fitnatil masiihid dajjal, misalnya begitu doa kita kepada Allah Ta'ala sunnah hukumnya yang wajib itu tasyahudnya sama sholawat alan ala nabinya di dalam tasyahud akhir itu ya Ibrahim sholat Ibrahimiyahnya sunnah nah, sholat eh, kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim sunnah hukumnya ya kemudian salam kedua Assalamualaikum warahmatullahi sunnah salam kedua salam pertamanya wajib ini semua wahadi wa in jama'naha fi ismi sunnah meskipun kami kumpulkan nama ini semua itu di dalam tuh bagian namanya sunnah-sunnahnya sholat namun sunnah-sunnahnya sholat ini punya derajat yang berbeda-beda ini nih masuk kita sunnah-sunnahnya sholat itu ikhwani punya derajat yang berbeda-beda maknanya apa id tujbar arbaatun minha bisujudi sahwi ada empat sunnah yang kalau ditinggalkan maka kita disunahkan sujud sahwi apa sujud sahwi itu sujud sahwi itu adalah sujud yang dilakukan ketika dia selesai tasyahud akhir dan sholawat ala nabi di dalam tasyahud akhir sebelum dia salam dia sujud sahwi jadi Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selesai ini waktunya dia mau salam toh. Nah, jangan salam dulu, sujud sahwi dulu. Kalau dia ninggalkan empat sunnah tadi. Apa dalam sujudnya dia baca? Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah Ta'ala yang tidak tidur dan tidak lupa tiga kali sunnah dibaca subhana man la yanamu la yashu tiga kali dibaca terus duduk lagi dia duduknya baca apa rabbighfirli boleh warhamni wajurni warfa'ni sampai akhir atau tidak baca tidak apa-apa lebih bagus dia baca lebih bagus dia baca rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzukni, wahdini wa'afini wa anni kemudian sujud lagi subhana man la yanamu wa la yashu tiga kali duduk ya Allahu akbar salam assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah tidak perlu diulang tasyahudnya tidak perlu kan tadi sudah tasyahud ya tinggal salamnya duduk yang kedua tadi langsung dia salam Mengu kanan salam Mengu kiri salam selesai ya itu kalau dia meninggalkan empat sunnah tadi ya, apa empat sunnah itu kata Abdurrahim وأما من الأفعال وأما من الأفعال فواحدة وهي الجلسة الأولى لتشهد الأول فإنها مؤثرة في ترتيب نظم الصلاة في أعين الناظرين حتى يعرف بها أنها رباعية أم لا بخلاف رفع اليدين فإنه لا يؤثر في تغيير النظم فعبر عن ذلك بالبعض وكلا الأبعاد تجبر بالسجود nah, lihat sini ikhwani ya lihat Adapun perbuatan-perbuatan itu yang dikatakan empat tadi, salah satunya fawahidatun wahya al jalsatul ula litasyahudil awal. Yang pertama, tasyahud awal. Kalau ikhwani meninggalkan tasyahud awal baik sengaja atau lupa, bayangkan baik sengaja. Hatta sengaja Ustaz saya tidak, tidak melakukan tasyahud awal, tidak batal sholatnya cuman tidak sempurna atau karena lupa karena tidak tasyahud awal ini ikhwani perhatikan ya kalau ikhwani sudah berdiri tegak ke rakaat tiga haram hukumnya kembali tasyahud awal haram hukumnya kembali tasyahud awal terkecuali kalau ikhwani jadi makmum melihat imamnya masih tasyahud awal sementara antum sudah berdiri tegak maka kembali disunahkan kembali kalau dalam keadaan lupa disunahkan kembali. Oh, tuh lupa saya. Saya kira imamnya sudah berdiri ke rakaat tiga. Ternyata imamnya masih duduk tasyahud awal. Sunnah kembali, walaupun sudah berdiri tegak. Karena imamnya masih duduk. Ya. Tapi kalau sholat sendiri tidak jamaah, maka kalau ikhwani sudah berdiri tegak, sudah tegak, haram hukumnya kembali tasyahud awal. Kalau ikhwani duduk tasyahud awal, batal sholatnya. Kenapa? Kenapa batal? karena sudah pindah dari rukun menuju sunnah nah, boleh ini kan rukun diri ketiga kan rukun sementara tasyahud awal sun sunnah sehingga kalau sudah berdiri tegak tidak boleh kembali duduk tasyahud awal kalau sudah berdiri tegak tapi kalau belum berdiri tegak sunnah kembali masalah dalam batas rukuk Allah baru batas rukuk ingat dia belum tasyahud awal boleh kembali nanti dia sujud sahwi di akhir sholatnya nanti sebelum dia salam ya itu yang pertama baik iya kembali ke tasyahud awal karena imamnya masih duduk tasyahud awal nantinya tidak perlu sujud sahwi karena dia ma masih mengikuti imam tidak pakai tidak pakai karena makmum itu apa kesalahan dan lupanya makmum itu ditanggung oleh i, ditanggung oleh imam ya Masalan imam Allahu Akbar duduk tasyahud awal sementara makmum yang di belakang sana kan tidak kedengeran dikiranya imam berdiri ke rakaat ketiga ternyata waktu dia tengah berdiri lihat imamnya masih duduk kembali dia lah nantinya apakah si makmum ini nanti sujud sawi oh tidak karena dia dalam posisi mengikuti imam jadi makmumnya imam jadi lupa kesalahannya makmum tadi ditanggung sama i, imam ya kesalahan dan kelupaan tentang imam itu yang pertama tasyahud awal ya fa innaha mu'assiratun fi tartibi nadzmi shalah karena lihat tasyahud awal ini dapat mempengaruhi mu'athiratun dapat mempengaruhi tertib atau susunan salat bagi orang yang melihat hatta yu'rafa biha annaha rubaiyatun amla sehingga orang yang memperhatikan tadi tahu oh ini sholat empat rakaat oh ini sholat dua rakaat oh ini sholat tiga rakaat dia tahu ini sholat empat ataukah bukan dia tahu orang yang memperhatikan tuh ini kok ada tasyahud awal setelah berarti Allah oh berarti ini adalah kalau tidak tiga ya empat ini kalau waktunya isya jelas ini empat ini tidak mungkin ini sholat sunnah kalau sholat sunnah kan cuma dua rakaat dia tahu oh ini berarti sholat rubaiyah empat rakaat karena ada tasyahud awal ya begitu bikhilaf raf'il yaden berbeda kalau ada orang datang melihat ada orang ngangkat tangan Allahu Akbar fa inna la yu'athir fi taghyiri nadmi karena ngangkat tangan atau tidak ngangkat tangan itu tidak apa-apa sholatnya Orang ngangkat tangan Allah Akbar, tidak bisa bedakan ini rubaiyah apa tiga apa dua, tidak tahu. Ya kan? Sekarang saya ngangkat tangan, Allah Akbar. Yang datang kemudian tanya, ini Alwi ini sholat dua rakaat apa empat rakaat apa tiga rakaat? Tidak bisa dibedakan hanya dengan ngangkat tangan. Tidak bisa dibedakan. Tapi kalau ada tasyahud awal, orang tanya, oh ya, ini ternyata bukan sholat sunnah ini. Ini sholat kalau tiga rakaat, kalau tidak tiga rakaat empat rakaat ini Orang bisa bedakan, ya. faubira dzalika bil ba'ad Oleh karena itu, sunnah yang bisa mempengaruhi bab masalah salat untuk orang yang memandang tadi, maka sunnah ini dinamakan sunnah ab'ad. Dinamakan sunnah ab'ad yang kalau ditinggalkan dia disunahkan sujud sahwi disunahkan sujud sahwi ya kemudian wa amal adgaru وأما الأذكار فقلها لا تقتضي سجود السهو إلا ثلاثة القنوط والتشهد الأول والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه بخلاف تكبيرة الانتقالات وأذكار الركوع والسجود والاعتدال عنهما لأن الركوع والسجود في صورتهما مخالفان للعادة ويحصل بهما معنى الإبادة مع السكوت عن الأذكار وعن تكبيرة الانتقالات فعدم تلك الأذكار لا لا تغير لا تغير صورة العبادة وأما الجلسة للتشهد الأول ففعل معتاد وما زيدت إلا للتشهد فتركها ظاهر التأثير Nah, disebutkan dalam adkar, adkar nih dalam dalam dalam zikir-zikirnya salat. Fakulluha la taqtadi sujuda sahwi. Antum tidak membaca zikir waktu ruko atau Anda tidak membaca zikir waktu sujud hukumnya tidak apa-apa artinya kalau ditinggalkan tidak disunahkan sujud sahwi ya tidak disunahkan sujud sahwi yang kalau zikir yang kalau tidak yang kalau ditinggalkan dia melakukan disunahkan melakukan sujud sahwi itu cuma tiga zikir yang kalau dia tinggalkan dengan sengaja atau karena lupa maka kalau ditinggalkan maka dia disunahkan maka dia susu sapi itu cuma tiga zikirnya apa zikirnya kunut orang tidak kunut subuh hukumnya apa sujud sahwi nanti ya kemudian tasyahudul awal tasyahud awal duduknya sujud abad sholat membaca tasyahud awalnya dan sholawat ala nabi dalam tasyahud awal hukumnya termasuk sunnah abad yang kalau ditinggalkan dia sujud sahwi wassalatu ala nabi dalam tasyahud awal bi khilafi takbiratil intiqalat wa adkari ruku'i wa sujud wa la'itidali anhuma berbeda dengan takbir intiqalat Allahumma ya Allahu liman hamidah Allahu akbar itu semuanya sunnah tapi kalau ditinggalkan tidak perlu sujud sahwi li'ana ruku'a wa sujudah fi suratihima mukhalifani lil adah karena bentuknya ruku bentuknya sujud itu gambarnya bentuknya sangat berbeda dengan kebiasaan orang ada ada orang biasa tahu-tahu ruku tahu-tahu sujud tidak ada mesti kalau dia melakukan ruku dan melakukan sujud itu pasti mendapatkan makna sholat orang bisa tahu ya sulu biha makna ibadah itu kapan ketika saya melihat ada orang ruku atau orang sujud ini orang mesti sholat tapi tidak mungkin ada orang kerja atau ruku atau sujud tidak mungkin ini bukan biasanya ruku sama sujud itu hanya dipunyai oleh sholat saja ya Eh, ma'asukuti anil adkar wa antakbiratul intigalat meskipun dia tidak membaca zikir waktu ruku waktu sujud tidak ada masalah tidak merubah sholat itu meskipun pun dia tidak melakukan takbir intiqalat juga tidak masalah tidak merubah makna sholat fa'adamu tilkal adkari la tughayyiru suratal ibadah oleh karenanya kalau dia tidak membaca zikir waktu ruku dan waktu sujud hukumnya adalah tidak merubah suratul ibadah bentuk daripada ibadah ya penting buat ikhwani di antaranya lihat di sini hal-hal yang bisa dikatakan hayah dan hal-hal yang dikatakan sebagai abadus salah nah, coba ya kita lihat abadus salah itu apa saja satu tasyahud duduk tasyahud awal itu yang pertama ini kalau kita tinggalkan kita disunahkan sujud sahwi baik sengaja atau lupa hukumnya sunnah sujud sahwi yang pertama duduk tasyahud awal dua membaca sholawat ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam tasyahud awal dua ya tiga berdiri waktu gunut berdiri kan gunut itu tidak mungkin duduk berdiri ya dalam saat kita di tidal terakhir di sholat subuh kemudian membaca doa kunut empat yang keempat membaca doa kunut Kemudian yang kelima, membaca solawat ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam doa kunut. Jadi kalau kita masalah eh, eh, fa inna katakdi di la yuqdu alaik wa innahu la yadhullu man walait wa la ya'izzu man adait tabarak rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik langsung kita sujud bagaimana sujud sawi. karena dia tidak baca salawat ala nabi dalam doa kunut meskipun dia sudah kunut tapi tidak baca salawat ala Nabi waktu dia kunut sujud sahwi 6 membaca salawat ala alin Nabi kepada keluarga Nabi dan kepada sahabat Nabi di dalam doa kunut wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam harus gitu kalau enggak sujud sahwi salawat ala Nabi ala alin Nabi keluarga Nabi dan ala ashabin Nabi dan sahabat-sahabat Nabi di dalam doa kunut ya kemudian membaca sholawat ala alin nabi di dalam tasyahud akhir membaca sholawat ala alin nabi baca sholawat kepada keluarga Nabi Muhammad di dalam tasyahud akhir dalam tasyahud akhir Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tidak baca tidak dia tidak ingin baca sholawat ala alin nabi sujud sahwi ya jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ali sayyidina Muhammad. Dalam tasyahud akhir hukumnya adalah sunnah abad. Nah, tujuh hal ini kalau ditinggalkan oleh ikhwani hukumnya sunnah sujud sahwi. Baik ditinggalkan lupa atau sengaja. Tujuh. Ya. Selain tujuh ini hukumnya adalah sunnah hayah. Selain tujuh ini tadi, hukum sunnah-sunnah dalam sholat itu selain tujuh ini namanya sunnah hayah yang kalau kita tinggalkan sunnah hayah tadi tidak boleh sujud sahwi bukan lagi tidak disunahkan haram sujud sahwi kalau ikhwani tidak mengerjakan sunnah hayah lantas sujud sahwi sholatnya batal karena nambah rukun ya meninggalkan uh, doa iftitah sujud sahwi tidak boleh ninggalkan takbir inti gara sujud sahwi tidak boleh ninggalkan baca surat sujud sahwi tidak boleh ninggalkan ngangkat tangan waktu takbiratul ihram sujud sahwi tidak boleh pokoknya sunnah selain tujuh yang saya sebutkan tadi namanya sunnah hayah tidak boleh sujud sahwi kalau ditinggalkan ya, dan sholat saya bagaimana Ustaz kurang sempurna kenapa jenengan kok ninggalkan hayatul sholat nanti kalau sholat lagi jangan ditinggalkan hayatul sholat itu begitu ya itu bab-bab yang berkenaan dengan sunnah-sunnahnya sholat insya Allah pada keterangan yang selanjutnya kita akan terangkan lebih rinci dari apa yang berkenaan dengan sunnah-sunnahnya sholat ini agar kita bisa memahaminya lebih baik sehingga insya Allah perbuatan dan amal sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena mengikuti petunjuk dan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga sholat kita yang kita kerjakan mendapatkan cahaya yang baik cahaya yang terang menderang ketika kita hidup di dunia hidup di alam barzah sampai kita di akhirat dimasukkan ke dalam jannatul firdausul a'la ma'an nabil mustafa al-akram wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin وعلى آل سيدنا محمد الله لا تشهى سواه ولا ترى إلا هو فيه ملك وفي ملكوت الله لا تشهد سواه ولا تراه إلا هو في ملك وفي ملكوت سبحانه سبحانه من ماجد متفرد بالعز والجبروت من قيده قصوره وكنانه عن أن يراه فسمه بالمبتوت سافر إليه بهمة ألوية حتى تراه وكل لنفسك موتي واقبل علي بكل قلبك قاصدا محو الذلال أشير للناس بالشمس شمس الذات حتى لا ترى شيئا سوى متقدس اللاهوت فإذا انتهيت إلى الذي عرفته شاهدت من عرش إلى بهموت ورأيت سرا لم يجز إبشاءه أهل الهدى والكشف والتثبيت إنا لنعلمه ولم نهضى به ذوقا لما معنا من التشتيت والشوق منا لا يزال منازئا والأمر بالتقدير والتوقيت يا ليتني قد هبت عن